hadis yang menunjukkan diperintahkan untuk berdiri menghormati mayat dan ada hadis menunjukkan bahwasanya Nabi setelah itu duduk tidak berdiri maka di, dikatakan oleh Syekhul Islam wa in kana al-qaula qaulu fi ma mungkin sesungguhnya berpendapat dengan keduanya artinya mengkompromikan dua hadis ini dan setelah ini mungkin itu hadis yang memerintahkan menyatakan berdiri ketika jenazah lewat dan hadis yang menunjukkan bahasanya setelah itu Nabi duduk. di anak musyayak karena pengirim jenazah ya kumulaha berdiri untuk jenazah tersebut hatta tunduk sehingga diletakkan jenazah itu aneh anak kirjal dari pundak dibolehkan untuk di tidak dimasukkan tapi belum dimasukkan laf itu tidak harus menunggu sampai masuk di lahat Fa'imma ayyukara bihi Maka mungkin kita katakan dengannya Kita katakan seperti itu Seperti di atas Yaitu nah, Berdiri sampai diletakkan tidak sampai di eh, masukkan ke lahat jaman dengan maksud untuk mengkompromikan hadis bihi dan dan orang yang berpendapat dengannya berpendapat dengan hadis tersebut yaitu duduk kalau eh, sekarang tuh cukup duduk kalau ada jenazah lewat itu ya aifuhu mendaifkan hadis ini itu namun badal kala ibdah namun hal tersebut tidaklah membuat cacat fil istishadi bihi untuk berdalil dengannya wal tidak dan cuma untuk menguatkan ala jinsil mukhalafah disyariatkannya menyelisih seorang kafir secara umum. Ini. hadisnya Qasim yaitu ayahnya yaitu Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar yang merupakan min tabiin tabiin senior yaitu bapaknya Abdurrahman Ini saat menyebutkan dari Al-Waqidi Al-Waqidi mengatakan bukan sekatan seorang yang suka Rafi'an seorang yang tinggi derajatnya ahli yang tinggi fakihan orang pakar fikih imaman seorang imam tasdiqal hadis banyak hadisnya waro'an itu seorang yang wirai yang menjaga yang hati-hati ya Qasim maksudnya pasti ya. Fakat Beliau eh, masyahir Ulama istabi'in Termasuk ulama tabi'in yang terkenal Wasiqatihim dan wasiqah Wasahdatin dan pemimpin mereka Meninggal tahun 106 Sebenarnya Al-Qasim Karena yamshi baina idil jenazah Al-Qasim itu berjalan Bagaimana jenazah layak kumulaha dan tidak berdiri menghormati jenazah Uyakbir dan Al-Qasim memberitakan dari Aisyah Aisyah mengatakan bahasanya Orang-orang jelia itu berdiri menghormati jenazah mereka mengatakan jika melihat jenazah kun tapi ahli kama kunta dulu engkau bersama keluargamu selama engkau berada bersama mereka. mereka yang demikian dikatakan oleh Aisyah sebanyak dua kali. Maka riwayat ini menunjukkan keterangan dari Aisyah bahasanya kerja untuk menghormati jenazah adalah amrul jahiliyah. Fakadistadalla mantar hal qiyam maka berdalil orang yang membenci al-qiyam maksudnya sebut enam yaitu kiam berdiri lil jenazah untuk menghormati jenazah mereka berdalil melarangnya bi melakukan amin amin min karena itu adalah perbuatan perilaku jahiliyah oleh seluruh tuhuna al kalam fi aini hadil masalah dan maksud di sini bukanlah berbicara tentang masalah ini secara khusus yaitu berdiri untuk menghormati jenazah namun yang jadi inti pembicaraan adalah ini adalah perbuatan orang kafir yang kita diperintah untuk menyelidikinya kemudian dalil yang lain menunjukkan eh, disyariatkannya menyelidiki orang kafir ya, ini. yang menunjukkan disyariatkan untuk menyelisih orang kafir ya, dari Wa'aidan dan juga Ali bin Abbas yang dari Ibn Abbas Rasulullah anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lahat itu untuk kita mengumpulkan jenazah dengan makan lahat itu untuk kita sedangkan sak itu untuk selain kita oh ahli sunan al arba'ah itu Abu Dawud ya footnote Abu Dawud Tirmidzi Nasai Ibnu Majah Kemudian lihat Sunan Tirmidzi dalam bab eh, setelah itu Wakola ayat Tirmidzi Tirmidzi mengatakan Hadis Ibnu Abbas hadisun hasanun gharibun Hadis Ibnu Abbas adalah hadis hasan gharib Min hadal wajhi dari dari sanad ini Wakala qabla dalik sebelum itu Tirmidzi mengatakan wabil bab dan dalam masalah ini yaitu hadis masalah hadis e, eh, membicarakan tentang lahat untuk kita dan syak untuk selain kita an bin Abdullah maka di hadis dari Ibnu Abbas terdapat juga hadis dari Jarir bin Abdullah wa Aisyah ada juga hadis dari Aisyah hadis dari Ibnu Umar dan hadis dari Jabir maka minimal atau berdasarkan keterangan Tirmidzi maka ada lima yang meriatkan meriatkan itu Ibnu Abbas itu sendiri eh, Jarir bin Abdullah dan Aisyah Ibnu Umar dan Jabir wal hadis bima majmu' turuqihi sahihun dan hadis ini dengan menimbang banyaknya jalan-jalannya adalah yang sahih. Demikian juga dikatakan oleh Suyuti, ditegaskan oleh Suyuti. Kalau Suyuti hadisun sahih. Itu mengatakan hadis Kemudian wa Jarir bin Abdullah dari bagaimana disebutkan dalam disebutkan oleh Tirmidzi ada hadis Jarir untuk masalah ini tidak disebutkan oleh Syekhul Islam Wa Jarir bin Abdullah Radullah Anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah tulana wasyak Muzairina Lahat untuk untuk kita dan syak untuk selain kita Disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad dan Ibnu Majah Siapa itu Jarir? 4 Jarir bin Abdullah bin Jabir As-Salil seorang yang lumpuh bin Malik Al-Bajali disebut Al-Bajali nisbah ila kabilatin Bajila Wakunya tuhu Abu Abdullah Aslam masuk Islam sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di arba ini yaman 40 hari sebelum mati wafat anak Hasan Asyurati dan dia adalah seorang yang bermuka berwajah yang tampan Dia adalah Sayyidun fi kaumihi pemimpin di kaumnya Walamma takhala ala Rasul ketika jari ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akramahu Nabi menghormatinya kalau dan Nabi mengatakan Iza atakum karimun karimu kaumin fa'akrimuhu Jika datang kepada kalian Karimu kaumin Orang yang mulia dari suatu kaum Fa'akrimuhu maka Muliakanlah orang tersebut Jangan sikapi semua manusia itu Sama Ya seorang pemimpin di kaumnya orang yang dihormati di kaumnya maka katakan di hadis ini ya dihormati hmm. jangan mengkapi pak lurah sama bukan lurah sama saja tidak atakum karimu kaumin faakrimuhu maka sikap itu juga sikap yang tepat itu juga melihat kita itu berhadapan dengan siapa dan yang namanya bentuk penghormatan kepada tamu misalnya juga melihat siapa dia kita semua e, nanti untuk menghormati namun tamunya orang biasa ya, bentuk penghormatannya tentu lain yang tamu itu seorang yang punya kedudukan dengan sama rata-rata yang namanya adil itu bukan sama rata. Wakana lahu Fihadil muslimin dan beliau Fihadil muslimin untuk menyemangati kaum muslimin alal kita untuk berperang pada saat perang Qadisiyah dan yang lainnya Asarun Kabir punya pengaruh yang besar dan beliau diangkat sebagai amir gubernur oleh Umar untuk Bajilah yaitu kabilahnya hingga tahun 504 Hijriah 54 eh, Hijriah Wafira ini Ahmad dalam satu, salah satu riwayatnya Imam Ahmad dijelaskan Ghairina itu siapa? Kalau tadi cuma dikatakan untuk selain kita, untuk selain kita, selain kita yang nanti maksudkan itu siapa? Dijelaskan dalam salah satu riwayatnya Ahmad bahasanya yang dimaksud adalah di ahli kita. Nah, ada yang mengatakan di ahli kitab diriatkan di Musnad Ahmad di footnote dalam uh, eh, da, uh, eh, Musnadnya bin Abdullah disebut oleh Syuuti di Jami' Sahih hadisun sahihun. Wa marwiyun tentang nilai hadis ini dikatakan oleh Syekhul Islam bahwa marwiyun min ini sini diriwayatkan min dari banyak jalan di halayunon di sana ada kelembean lakin bisa dikupak duha ba'ban tetapi sebagiannya bisa membenarkan sebagian yang lain artinya bisa mengangkat yang lain menjadi derajat yang bisa digunakan untuk berdalil yang dimaksud sebagiannya bisa menguatkan sebagian yang lain adalah dalam masalah bahasanya syak itu adalah untuk orang non muslim باب binisbah lil hadis ya اللفظ perkataan Syekhul Islam ini berlaku untuk hadis ini dengan lafaz ini yang mengatakan bahwasanya syak itu untuk selain kaum muslimin. Ada pun hadis-hadis yang menganjurkan lahat maka hadisnya adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqas anhu berkata pada saat sakitnya Aladin mata fi yang dia meninggal pada saat itu Buatkanlah lahat untukku Jadi Buatkanlah lahat untuk kuburku Wansifu alaiya la, labina nasba. Dan pasang, tegakkan Untuk lahatku itu Labin, pakai batu bata Bagaimana demikian yang Suniat dilakukan untuk kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian kubur Rasulullah berdasarkan hadis ini lahat dan lahatnya ditutup dengan batu bata. Tapi tanbe maka dalam hadis di atas terdapat tanbe penjelasan ada ala mukhalafatina di ahli kita supaya kita menjadi ahli kita sampai-sampai dalam masalah meletakkan jenazah di asal beri di tata kubur. Kemudian dalil yang lain yang memerintahkan kita, e, memerintahkan kita menunjukkan syariatkan yang menyelisih orang kafir. Jadi Abdullah bin Mas'ud Rasulullah anhu Rasulullah sallallahu mengatakan bukanlah golongan kami orang yang mukul-mukul pipi merobek-robek ciu kerah baju Juyut iya, itu kerah baju Tempat masuknya baju Di leher Bukan saku Bagaimana terjemah sebagai orang Terjemah yang benar Juyut itu kerah baju Tempat masuknya baju di leher Wada'a bida'wa jahiliyah dan menyeru dengan seruan jahiliyah Mutafakun alaih apa yang dimaksud dakwah celia oh, dakwah celia dan yang dimaksud celia adalah nabul mayit adalah meratapi mayit namun terkadang istilah nabul celia itu digunakan untuk asofia watakunu dakwah celia dan terkadang makna dari dakwah celia celia adalah pula asofia adalah seruan untuk fanatisme golongan nadful jariah dalam hadis di atas maknanya adalah nadful mayat, meratapi mayat namun terkadang di hadis yang lain gunakan istilah nadful jariah dan maknanya adalah dia minhu di antara hadis itu Seruan jeliah adalah asofiyah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diatkan Ahmad Imam Ahmad dari Ubay bin Kaab Kata beliau Seorang sahabat Ubay bin Kaab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah al-Ansari al Najari. Beliau termasuk sahabat yang ikuti Bay'ah Akobah yang kedua Bay'ah Akobah itu ada dua kali masa yang ikut Bay'ah Akobah dari kalangan Ansor yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab dia mengikuti perang saja Uhud dan semua peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah Sayyidul Qura dia adalah Sayyidul Qura pemimpinnya para pakar Qira'ah Al-Quran halaman 234 footnote 1 yaitu qura wa min ashabil fudya Fis sahabah dan termasuk ashabul fudya orang yang memegang fatwa di kalangan sahabat tetap memberikan fatwa karena tidak semua sahabat itu mufti termasuk sahabat yang mufti adalah Ubay bin Ka'ad Waqala lahu Rasul dan Rasul pernah berdoa mendoakan berkata kepadanya yahunka al ilmu abu mumbi semoga ilmu itu mudah bagimu wahai abu mumbi wahai abu mumbi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya tentang nama agama ayat dan Quran tentang Abu surat dan Quran surat yang paling agung dalam Al Quran ayat apa ayat bersurat maka ayat kursi apa apa tuh saya lupa yang jelas kalau nanti bertanya kepada Pak Ubed bin Ka'ab dan dijawab dengan jawaban yang benar maka Rasul mengatakan padanya semoga ilmu itu mudah bagimu ya Abu Muhammad Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan Inna Allah amarani an akra alaika. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. Lam yakun lillahi min kitab. masih baca kak eh, kenapa karena Abdul bin Kaab sebelumnya nasrani Kemudian Ubay berkata kepada Nabi, Nabi, apa Allah menyebut namaku kami kepadamu apa misalnya Allah mengatakan bacakan kepada Ubay bin Kaab maka Allah menyebut namaku dengan tegas maka Nabi mengatakan iya maka Ubay pun menang maka Umar Jamihi dan Umar menyebut Ubay bin Kaab dengan istilah si dan muslimin Dia meninggal di masa khilafah Utsman tahun 23 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manta azza bi azza jeliyah. Siapa yang menyuruh dengan seruan jeliyah? Ya footnote dua. Kata Barawi dalam Sahih Sunnah. Apa yang dimaksud ta'azza bi azza jeliyah? Ai intasaba menisbatkan diri, wanita dan menisbatkan diri semacam ucapan mereka ya la fulanin ya la bani fulanin hei fulan hei eh. bani fulan eh. eh. dalam bahasa Arab wa Jalla, wa azaituhu maknanya tahu kau nisbatkan dia Demikian pula Kulu segala sesuatu Kami kepada sesuatu Maka apa? Menyeru dengan seruan jeli Azab Fa'azab bi'azab jeli maknanya Menyeru dengan seruan jeli Sama dengan dakwah jeli. Maka barang siapa yang menyeru dengan seruan jeli Yaitu asofiyah maksudnya Pak Iduhu si abi, maka mintalah dia untuk menggigit kemaluan bapaknya meletak nu nggak usah pakai bahasa biasa vulgar saja ya footnote tiga fa'iduhu bihi bihani abihi alhan maknanya azaka ini adalah adzakah maksud dimaksud fa'aiduhu bihani ati artinya kululahu katakan kepadanya kepada orang yang menyuruh pada surat jeli itu abdid zakaro abika bikinlah kemaluan bapak walatak jangan pakai ya maksudnya taribu bilas zakari itu niki ya ya tegaskan dengan kata-kata kemaluan nggak usah pakai bahasa biasa bahasa dalilon ala atika aza di aza jahiliyah maka hadis ini dalil ala ah kecilnya ini adalah hadis ini adalah nah, asobia keruan fanatisme juga dari Abu Malik al Ashari radhiallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayat footnote 6 Abu Malik hada sahabat Abu Malik ini ukhtulifa fihi ikhtilafan katsira diperselisihkan tentang namanya dan perselisihan yang banyak wal afdal dan yang paling kuat namanya adalah al haris bin al harid al ashari lau suhbah ya. salah seorang sahabat ini bukan Abu Musa ya tapi Abu Malik Abu Musa al ashari kita baca Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Arba'ah di umatnya ada empat hal di tengah-tengah umatku yang merupakan perkara jeliah yang tidak mereka tinggalkan. Yang pertama membangga-banggakan asap, membangga-banggakan keturunan. Bapak nufil ansab dan mencela nasab. Sebab dimuncul meminta hujan dengan bimbang, weniyah dan mahasab. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain yaitu oleh Muslim anak ihatu perempuan yang melakukan niyahah di dalam satu jika tidak bertobat kebelah pihak sebelum mati Tukamu maka dibangkitkan Yaumal kiamat pada kiamat Wa alaiha Sirbalun min Katiranin Dan dia menggunakan Pakaian mustaqirran dari timah timah cair on, Min lagi. Dan pakaian Min kudis Artinya badannya seluruhnya dipenuhi kudis Dan diberi pakaian Timah cair Kudis ketemu timah cair Itu sangat-sangat sebelah muslim jadi maksud na'iha di sini juga mencakup laki-laki lafadznya mengatakan perempuan na'iha perempuan yang melakukan niyaha namun eh, mencakup juga laki-laki jika ada laki-laki yang niyaha maka berlaku padanya hadis ini karena kata-kata na'iha ini adalah ghalibul hal karena menceritakan umumnya yang melakukan niyahah di masa silam adalah perempuan umumnya dan tidak ada laki-laki yang niyahah di masa silam di masa jeli ya maka yang disebut adalah naihah maka ini menceritakan ghalibun hal umumnya keadaan dan bukan membatasi maka dalam hadis ini ذم في الحديث ذم في الحديث من جاء بتأوى الجاهلية وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كله ذم لمن لم يتركه وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في الدين الإسلامي وإلى لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة Nabi mencela dalam hadis ini manda'a orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah Aktor dan Nabi beritakan bahasanya sebagian perkara jahiliyah itu tidak ditinggalkan oleh seluruh manusia. Nabi beritakan itu zaman untuk mencela orang yang tidak meninggalkan, maka hadis ini seluruhnya ya tadi menunjukkan bahasanya segala sesuatu yang merupakan amil jeliyah perkara jeliyah ini dan perbuatan jeliyah maka itu tercela dalam agama Islam Baiklah jika tidak demikian maknanya Maka Penisbatan Jeliyah kepada mungkar eh, penisbatan hal-hal mungkar ini pada Celia bukanlah celaan baginya padahal kita semua maklum tahu bahasanya penisbatan kemungkaran-kemungkaran ini ila jahiliyah kepada celia adalah kharaja makhaja dengan konteks ya, dalam konteks adam celaan bagaimana firman Allah buat eh, para perempuan permasalahan tasarut bagaimana tasarut jahiliyah yang pertama maka dalam ayat ini mengandung dua hal pertama fa'inna fi zaman di tasarut maka dalam hal itu yaitu hal itu ayat mengandung dua hal pertama celaan terhadap tasarut tabarut itu satu hal yang tercela dan terlarang dan yang kedua adalah zamanil ahad jahiliyah jahiliyatil ula kecelaan untuk keadaan yang ada di masa jahiliyah yang pertama Wadhalika tadi dan itu menunjukkan al-mana' terlarangnya menyerupai ahli jeliyah orang-orang jeliyah dan mereka adalah orang kafir musyrik bil jumlah secara umum hmm, secara umum lihat foto empat ada komentar waminan mu'lim dan satu hal yang menyakitkan yang menyedihkan anau badaat mulai bibatil Arab al di tengah-tengah orang Arab pada saat ini apa minal kaumiyin yaitu orang-orang nekomien dari orang-orang nasionalis Wulbaksiyin dan orang-orang taat sekuler dan selain mereka Mulai syiarat ada slogan-slogan Wakitabat dan tulisan-tulisan Tatabana yang mengadopsi Ihya mungkaratil dia Menghidup-hidupkan kemungkaran jeliya dan berhala jahiliyah watakalet dan tradisi jahiliyah tradisi bahasa Arabnya nama tradisi itu mengikuti mengikuti anak moyang namanya takalet Wa'arok dan ya sama adat jahiliyah Wa'aswa dan bahkan pasar-pasar jahiliyah di sini juga ada pasar jahiliyah mau bangun lagi apa lihat dan semua peninggalan jelia ya. baik yang hisia peninggalan berupa benda konkret atau maknawi atau eh, yang apa pemikiran dan peradaban eh, pemahaman tidak iya itu ras wal watani Kemudian mereka kembangkan tidak dengan klaim menghidupkan turas Rob, warisan, warisan leluhur Wal watoniyah dan demi cinta tanah air Wah, tertulalil mubin Ini adalah kesesatan yang nyata Kama saybayinul mu'alif Bagaimana akan dijelaskan oleh penulis Demikian juga seperti perkataan Nabi kepada Abu Dhar Kepada Abu Dhar, lihat Jundub bin Janada ah. bin Sakan Al-Rifari Abu Dhar karena minat sedikit termasuk orang-orang terdahulu masuk Islam Walam maka ketika masuk Islam di Mekah a'lana islamau dia umumkan keislamannya Wakanan muslimun pasal kaum muslimun ya yastakfuna bersembunyi menyembunyikan keislaman anazak pada saat itu Rafa'at tahu tahu namun dia bersuara keras di hadapan Quraisy bisyahadatain membaca dua kalimat syahadat. Artinya Fadarabuhu orang pun memukulinya kasih banget ya oh lanjut ya Fadorbuhu maka orang-orang pun orang kuat pun memukulinya. Sumaraja ila kaumih kemudian dia pulang ke kaumnya. Kemudian tiba ke Madinah setelah perang Badar dan Uhud. Itu adalah seorang yang sabiqal lahja orang yang jujur bicaranya Dasar para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasafahu bidalik mensifati Abu dengan itu yaitu sabiqal lahja Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang Abu Ya Alhamdulillah Abu Berkaitan dengan kedatangan Abu Dhar yang terlambat menyusul pasukan uh, eh, Jaisul Usrah pasukan yang pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak perang Tabuk. Dia tidak ikut rombongan, ya, dia tertinggal eh, dan Yusul dan Yusul sendirian. Maka ketika melihat Abu Dhar datang sendirian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ya hamullah Abu Zahir maka Allah merahmati Abu Zahir ya isu wahdahu wa mutu wahdahu ya wa yub'atsu wahdahu dia hidup sendiri, mati sendiri, mati sendirian dan kebangkitan dari kubur pun sendirian. Falamma hasala minhu ba'dul khilaf maka ketika terjadi beberapa perselisihan antara beliau dengan khalifah yaitu Utsman wa khafa Utsman dan eh, dan khalifah yaitu Utsman merasa khawatir iftirakan nas wa fitnatahum manusia akan terpecah belah dan akan timbul bencana dengan keberadaan Abu Dar fasayyarahu ila Ubadah maka Umar eh, Utsman meminta Abu Dhar untuk pergi ke daerah Robaya. Dan ketika itu, ketika beliau tinggal e, pergi ke sana, ada sebagian orang yang menawari untuk memberontak. Pemimpin kami nanti kami akan dukung kamu. Orang-orang Irak, orang-orang Irak tentang dia untuk kita mau kalau angkat bendera kita ya. akan pemberontak Tama tabiha maka beliau meninggal di sana pada tahun 23 itu sebagai pembenar apa yang nanti katakan dia hidup sendiri di Rubada sendiri cuma sama keluarganya dan mati pun sendiri Setelah Ali Ibn Mas'ud diserati oleh Ibn Mas'ud lama roh rajulan bi ummihi Abu Dar ini lama kembali ke matan lama ayar ketika Abu Dar mencela rajulan seseorang bi ummihi dengan menyebut-nyebut ibunya dasar anak ya, dasar tiga jahiliyah. Abu Bakar mengatakan pada salah seorang sahabat yang berkulit hitam dikatakan engkau adalah perempuan ibnu ibu asis Sauda pada perempuan eh, anak anak perempuan hitam dan seorang negro mungkin bahasa lain maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kasih. Inna kamru'un fi jeli Engkau seseorang yang pada dirimu ada sifat ya Maka eh, hadis ini Damun lidhalikal khulu Celaan terhadap akhlak itu Itu akhlak mencela seseorang dengan nasabnya Dengan orang tuanya Dan dalam hadis ini diberi ilah Diberi sebab karena itu adalah akhlak ya maka berarti juga celaan di ahlakil jahiliyah ahlak jahiliyah ahlak ilamnya yajib biha al islam semua akhlak jahiliyah yang tidak diajarkan oleh pemilu termasuk juga firman Allah Ija'ala ladina kafar fi kulubim hamiyah ketika Allah jadikan pada eh, pada orang-orang yang kafir fi qulubihim dalam hati mereka al hamiyah kesombongan hamiyah al jahiliyah itu kesombongan jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih maka Allah menurunkan ketenangan pada rasulnya wa alal mu'minin dan orang-orang yang beriman istilah hamiyah jahiliyah kesombongan jahiliyah fa inna idhafat al hamiyah ila jahiliyati iktada dhammaha kama kana min akhlaqihim wa af'alihim fa huwa kadzalik maka disini Allah menisbatkan kesombongan pada jahiliyah dan itu iktada menuntut bermakna dhammaha mencelanya jadi maka maka segala sesuatu yang merupakan akhlak jahiliyah wa af'alihim dan perbuatan jahiliyah bahwa kadzalika maka seperti itu yaitu tercela. المطهر ومن هذا ما روى البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال ثلاث خلال من ثلاث آه، خلال من خلال الجوية الطعن في الأنساب والنياحة ونسيت الثالثة قال سفيان يقولون إن الاستسقاء بالأنواع termasuk hal ini adalah hadis yang diatkan oleh Bukhari dari Ubaidillah bin Yazid di footnote 6 Ubaidillah bin Abi Yazid Al-Makki bekas budak Ali Qoril bin Syaibah Dinasika oleh Nasai, Ajuli, Ibu Ma'e, dan Abu Zur'ah serta yang lain Saat mengatakan sekolah banyak hadis meninggal tahun 126 Hijriah usianya 86 tahun dia mendengar Ibn Abbas mengatakan apakah hadis mokok kata Ibn Abbas tapi perkataan Ibn Abbas ini diambil dari perkataan Nabi tiga sifat termasuk sifat jeli ya. tak nufil ansab nufil anasab dan yaha merasa kata Ubaidillah aku lupa yang ketiga kata Sufyan tapi yang dimaksud Sufyan apa? atau Sufyan bin Uyainah yaitu dua yaitu Sufyan bin Uyainah Yakuluna inna al-istisqa bin anwa Banyak orang mengatakan yang ketiga itu adalah Al-istisqa Anwar. Ini Meminta hujan dengan perantaraan